Taib ikhwani fi din wa akhwati fillah. Berkata Syekh Ahmad Bazmul hafizahullah taala, "Fa idzan limadha ana aqa'u fi hadzal amr?" Ana atlubul ilma 'inda al-ulama salafiyin aw man zakkahum al-ulama salafiyun aw man dhahara wa 'arafa wa bana amruhu annahu salafi. ويدعو إلى المنهج السلفي ولا يوجد حوله تحذيرات نعم وهذه القاعدة أيضا مهمة لأننا نقول لا شك أن الإنسان إذا أراد أن يشرب الماء يشرب الماء الصافي حتى لا يصاب بأمراض بأمراض الماء الملوث Kalau demikian, limadha ana aqau fi hadzal amr? Kenapa saya terjatuh dalam perkara ini? Nah, saya menuntut ilmu di sisi para ulama salafiyin atau di sisi orang-orang yang direkomendasi oleh para ulama salafiyun atau orang-orang yang nampak diketahui bahwa dia adalah salafi dan dia berdakwah kepada manhaj salafi dan tidak ada padanya tahdirat yakni dia tidak mendapatkan tahdir Nah, wahadil kaidah aidan muhimmah. Kaidah ini juga adalah sangat penting karena nakul karena kita katakan la syakka tidak ada keraguan bahwa insan seseorang apabila dia ingin untuk minum air maka hendaklah dia minum air yang jernih, yang bersih, yang tidak dicampuri dengan air-air yang kotor yang bisa mendatangkan penyakit. Naam, fanaqulu kadzalika fil ilm. Maka demikian pula dalam ilmu. Dalam mengambil ilmu juga harus dari ilmu yang jernih yang bersih. Wahwa ahammu minal ma bahkan ilmu ini lebih penting daripada air sekedar air yang bersih yang hendak kita minum wahammu minat ta'am syarab bahkan lebih penting dari makanan dan minuman li'annal mar'a yahtajuhu daiman karena seseorang membutuhkannya sel selalu terus menerus dia butuhkan ilmu tersebut Nah, maka kita katakan Inna akhdhal ilmi safi min ahlihi al-ma'rufin bi safa'il manhaj wal aqidah al wajibu syar'an. Bahwa mengambil ilmu yang jernih dari pemiliknya yang ma'ruf yang diakui dengan kejernihan manhajnya dan akidahnya maka itulah yang wajib secara syar'i. Wa al aslamu fil bu'di an amradil qulub wa syubhatiha Dan ini lebih selamat untuk menjauhkan diri dari segala penyakit hati dan subhat-subhat pengkaburan-pengkaburannya. Wa anil wuku'i fil fitan dan lebih selamat untuk kita terjatuh di dalam fitnah. Naam, terhindar di dalam fitnah. Lidzalikal katsir minasyabab yanharifu wa yadhil bisababi adami muraati hadzal bab. Oleh karena itu kebanyakan dari para pemuda menyimpang dan tersesat karena sebab tidak adanya perhatian dalam kaidah ini, dalam bab ini, yaitu menyaring kepada siapa dia mengambil ilmu. Naam, yaitu ilmu yang jernih, yang sofi. Wasalafiyu yabta'idu anil mubtadi' adh Wa hadha wadih. Para salafiyin, seorang salafi menjauhkan diri dari ahlul bid'ah yang tersesat. Ini jelas. Lakin la yabta'idu an man zaharat minhu umurun muribatun wa amman hadzara minhu ulama. Wa in kana yadhharu sunnah illa yudhiru sunnah illa anna al ulama ma'ahu fi raddihi wa fi mutalabatihi birruju' anil batil wa fi bayanin li akhtaihi wa zallatihi fa innal mar'a fi hadhihi al hala al aslam lahu wal afdal lahu an yabta'ida an amsali haula kita perhatikan kalam syekh di sini rahimah hafizahullah nah akan tetapi sebagian orang sebagian yang mengaku salafi tidak menjauhkan diri dari orang-orang yang terdapat padanya keraguan dan dari orang-orang yang ditahdir oleh ulama. Naam. Wa in kana yudhiru sunnah sekalipun orang itu menampakkan sunnah tapi masalahnya dia ditahdir oleh ulama. Berarti di sini hendaklah kita percaya ulama dan kita melihat diri kita, kapabilitas diri kita. Berarti di sini ada hal yang samar yang kita tidak tahu karena ilmu kita yang terbatas masalah yang dakik, yang mendalam, yang ditahu oleh ulama. Sekalipun dohirnya orang itu menampakkan sunnah, tapi dia ditahdir oleh ulama, naam, dan dibantah oleh ulama, dan bahkan ulama menuntut dia untuk rujuk dari kebatilannya, dan menjelaskan kesalahan-kesalahan dan ketergelincirannya. Nah, maka seseorang dalam kondisi seperti ini lebih selamat dan lebih afdol dia meninggalkan orang tersebut ya yang dohirnya dia menampakkan sunnah salafi tapi dia mendapatkan tahdir dari ulama lebih selamat tinggalkan Naam Fakama qala ahlul ilm sebagaimana dinyatakan oleh ahlul ilm fi sahih al gunyatu anil dhaif Naam pada orang yang sehat ini cukup dan kita tidak butuh kepada orang yang sakit orang yang lemah Naam yang sehat yang tidak ada penyakitnya khalas cukup ketimbang kita mencari ya kelihatannya sehat tapi ternyata ada penyakitnya. Nah, maka yang sehat ya itu lebih selamat. Wallahu alam bisawab. Kada naqulu fil ulama salafiyin demikian pula kita katakan pada ulama-ulama salafiyin dan dalam kitab-kitab mereka, kaset-kaset mereka cukup dari ahlul bid'ah. Kita tidak membutuhkan ceramah kaset para ahlul bid'ah, ahlul ahwa dan dari orang-orang yang dijarah, yang ditahdir tidak butuh wa anil mutalawwithin wal uh, wal mutalawwinin gunyatun juga kita cukup tidak butuh kepada orang-orang yang telah berlumuran dengan syubhat dan dengan orang-orang yang berwarna-warni ya di sini lain di sana lain dzul wajhain yang memiliki dua wajah pada hizbi wajahnya seperti ini pada salafi wajahnya seperti salafi ya ini dzul wajhain namanya tidak memiliki sikap tamayyuz wal mufasalah tadi Mana tajulahum, kita tidak butuh mereka. Hada dinullah, manal abu fi. Ini adalah agama Allah, kita tidak bermain-main di dalamnya. Al-insan yus'alu yaumal qiyamah an hadzal amr. Manusia akan ditanya di hari kiamat nanti tentang perkara ini. Coba kita lihat. Jadi Syekh di sini mengatakan manusia akan ditanya di hari kiamat tentang seluruh perkara ini. Ada sebagian ustadz mengaku salafiyin, ya, Naam, atau lebih bahasa saya yang tepat dia menyatakan diri salafiyin naam dia menyatakan bahwa antum tidak ditanya di dalam kubur nanti tentang iya uturaf untuk apa antum tidak ditanya di dalam kubur nanti tentang apa iya uturaf tentang hizbi yang antum ditanya tiga hal ya kan marrabbuka buka wa ma dinuka wa ma rajul alladhi bu'ith bu'ithafika apa agamamu uh, Naam, siapa Tuhanmu, Robmu, dan siapa lelaki yang diutus padamu. Naam, memang di alam kubur tidak ditanya. Tapi di yaumul kiamah seluruh masalah engkau akan ditanya. Ya, masih ada ya akhi, lanjutannya di, di yaumul kiamah. Naam, setelah alam kubur antum masuk, pindah kepada hari kiamat nanti. Semua ma mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Oleh karena itu di yaumul kiamah nanti orang-orang kafirin menyatakan kitab apa ini? Tidak meninggalkan sedikit pun yang besar yang kecil semua tercatat di dalamnya. Nah, menunjukkan bahwa di hari kiamat semuanya akan ditanya. Dan Syekh di sini menyatakan berbeda apa yang diucapkan oleh ustaz tersebut bahwa di sini saya menyatakan al-insan yus'alu yaumal qiyamah an hadzal amr. Manusia akan ditanya di hari kiamat nanti tentang perkara ini. Naam, yaitu tentang mengambil ilmu dari ahli bid'ah, dari orang-orang yang memiliki syubhat sementara ulama sudah berbicara dengannya. Antum akan ditanya di yaumul qiyamah. Naam. Wa yatruku ta'assub lil ashkhas dan hendaklah meninggalkan fanatisme terhadap orang-orang individu wa fitnah dan meninggalkan fitnah au ma yuftinu nafsah atau meninggalkan sesuatu yang memfitnah dirinya sendiri wa in dhanna anna indahu ilman kathira sekalipun dia menyangka bahwa di sisinya memiliki ilmu yang banyak dia menyangka bahwa dia memiliki ilmu yang banyak wa hadha yaqudunaha dan ini akan menyeret kita mengantarkan kita kepada kaidah yang berikutnya yaitu kaidah yang ke-8 wallahu alam bisawab subhanakallahumma bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akhiru da'wana alhamdulillahi alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh